Kaum muslimin jamaah jumah Masjid Pakung Raya yang berbahagia rahimakumullah. Wa ya Allah wa'ayakum jami'an puji dan syukur senantiasa kita haturkan persembahkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita semuanya dan selalu memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya baik yang berkaitan dengan fisik kita ataupun ruhiyah kita sehingga alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut siang hari ini kita bisa menjalankan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menjalankan menegakkan ibadah Jumat. Ah. Tentu teriring doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatat apa yang kita lakukan sebagai amalan salihah dan kemudian kelak memberikan balasan kepada kita dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada utusannya manusia yang paling mulia yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga umat beliau yang senantiasa berupaya untuk menjalankan agama yang beliau dakwahkan dengan cara yang sebaik-baiknya ila qiyamis saah. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, tentu tatkala kita sekarang ini memperhatikan akan sebagian di antara kesibukan manusia miliaran manusia yang mereka sedang mempersiapkan untuk merayakan ya tahun baru 2018. Dan di antara sekian banyak manusia yang sedang melakukan persiapan tentu di dalamnya banyak sekali adalah kaum muslimin. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk sejenak memperhatikan tentang uh, New Year's Masehi tahun baru secara masih ini bagaimana dalam pandangan Islam? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya yaitu agar kita jangan mengikuti melakukan, mengamalkan, mengucapkan sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmu tentangnya. Kenapa? Karena pendengaran kita, penglihatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk adalah hati kita. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Kalaulah kita kemudian belum banyak tahu, maka saya ingin sedikit e, memberitahukan kepada kita semuanya tentang masalah tahun baru Masehi yang saya peroleh dari beberapa referensi. Di antara referensi mengucapkan bahasanya tahun baru ini mulanya adalah ditetapkan oleh salah seorang penguasa Romawi yaitu Julius Caesar pada 46 tahun sebelum Masehi. Ya 46 tahun sebelum Masehi. Hal ini bisa didapatkan di dalam satu buku yaitu The Book Encyclopedia yang dicetak tahun 1984 volume 14 halaman ke 237. Nah, kemudian ketika beliau menetapkan pada tahun 46 sebelum Masehi, maka tahun berikutnya yaitu 45 sebelum Masehi langsung dimulailah perayaan tahun baru Masehi yaitu pada tanggal 1 bulan Januari. Di mana satu bulan Januari ini Januari diambil dari kata-kata Janus yaitu salah seorang dewa yang diagung-agungkan di Romawi ketika itu. Di mana dewa, ini dianggap memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap kepada masa lampau dan satu wajah menghadap ke masa yang akan datang. Maka dari uh, peristiwa inilah Kemudian mereka menetapkan maka layaknya satu eh, tahun baru itu dimulai pada tanggal 1 bulan Januari yang sebelumnya tahun baru itu dimulai pada kisaran bulan September. Maka akhirnya eh, diresmikanlah oleh beliau bahasanya tahun baru dimulai tanggal 1 Januari. Dan ini orang-orang Romawi adalah orang-orang yang terkenal sebagai satu di antaranya selain penganut agama Masehi, agama e, eh, Isa Al-Masih Yaitu agama Nasrani Maka mereka juga sebagian merupakan Penyembah berhala itu paganis Maka teruslah berlangsung semacam itu di mana baik orang Yahudi, orang Nasrani ataupun paganis mereka senantiasa menjadikan e, tanggal 1 Januari sebagai tahun baru, ya awal tahun baru. Dan kemudian secara resmi bahkan pihak gereja yaitu pada tahun 1000 582 oleh Paulus Gregoris ditetapkan sebagai tahun baru untuk Nasrani yang ini dierat kaitkan dengan tanggal 25 Desember yang merupakan peringatan hari Natal. Oleh karenanya dalam e, pengucapan selamat hari Natal senantiasa dikaitkan dengan tahun baru yaitu tanggal 1 bulan Januari tahun berikutnya. Ini sedikit di antara uh, peristiwa asal muasal munculnya tahun baru 1 Januari yaitu bagi orang-orang non muslim. Kemudian bagi orang-orang Persia yaitu penyembah api, maka tahun baru ini mereka jadikan sebagai hari resmi untuk hari raya mereka yang mereka namai dengan Nairus ataupun Nurus. Di mana di dalam uh, agama kesirikan hari besar itu yang disebutkan oleh sebagian para sahabat ada dua yaitu Nairus dan satunya lagi adalah hari yang lain. Sebagaimana hal ini kemudian disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Faqala ma hada Al-yaumani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad abdalakum khairan qad abdalakum bihima khairan minha minhuma yaumul adha wa yaumul fitri rahu Ahmad Abu Daud Anasai wal Hakim wa hadha hadisun sahihun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau memberitahukan tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah maka beliau mendapati para sahabat ketika itu memiliki dua hari raya. Ya, dua hari raya. Maka kemudian mereka pada dua hari raya ini bermain-main, bersendakuro, bersenang-senang, berbahagia dan merayakannya. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, hari apakah itu? Maka mereka yang diwakili oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan kunna kami menjadikan hari tersebut sebagai hari bagi kami untuk bersenang-senang di masa jahiliyah. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan kedua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Maka kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah dipilihkan dua hari raya yang terbaik, yang terbaik, bukan hari raya orang-orang kafir, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Yang pada dua hari raya ini kita selain melakukan berbagai macam ibadah, kita pun juga melakukan e, perayaan dengan bersenang-senang. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, eh, mohon maaf, e, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau ketika itu e, sedang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan inna likulli kaumin aidan wa inna aiduna wa inna aidana hadal yaum. Hadis nah, surat Imam Bukhari. Setiap kaum itu memiliki hari raya. Dan hari raya kita adalah hari ini, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Oleh karena hari raya kita kaum muslimin hanya dua itu dan kita tidak salahnya ikut-ikutan merayakan hari raya yang bukan hari kita, yang bukan hari raya kita. Sehingga eh, sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berpesan, "Ijtanibu a'da Allahi fi 'aidihim." Jauhilah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dalam perayaan-perayaan hari besar mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, maka dari sedikit kisah di depan kita bisa mengambil sedikit pelajaran yang pertama hendaklah kita kaum muslimin tidak ikut-ikutan merayakan perayaan hari besar orang-orang kafir. Terlebih lagi manakala kita mengetahui sejarahnya. Ya, hari e, raya tahun baru satu Januari itu asal muasalnya adalah hari di mana orang-orang paganis melakukan persembahan kepada dewa Janus, yaitu dewa yang disinyalir memiliki dua wajah Nah tentu kita kaum muslimin tidak kemudian mengikuti perayaan-perayaan mereka Kemudian yang kedua terlebih lagi tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum Barang siapa yang menyerupai satu kaum dan menyerupai di sini yang dimaksud adalah sebagaimana penjelasan para ulama menyerupai dalam perkara-perkara yang menjadi khawas kekhususan mereka yang menjadi kekhususan-kekhususan mereka orang-orang kafir. Ini yang dilarang. Bukan sebagaimana orang kafir makan nasi kita makan nasi bukan. Akan tapi perkara-perkara yang menjadi kekhususan-kekhususan mereka. Inilah yang kita dilarang untuk mengikutinya. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti mereka, maka kita merupakan bagian dari mereka. lu kali hada astaghfirullah li wa lakum wa muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mangwalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ya ayuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Dan di antara ciri khas yang ada pada tahun baru yang pertama adalah mereka menghiasinya dengan menyalakan api. Di mana beribadah dengan menyalakan api ini ciri khas beribadatannya orang-orang Majusi. Dan kemudian pada hari itu juga dilakukan ibadah-ibadah nyanyian-nyanyian yang ini merupakan ciri khas ibadahnya orang-orang Nasrani. Dan juga ketika itu di malam hari itu menjelang tahun baru, ya orang-orang kemudian menghiasinya dengan memakai kepala eh, memakai tutup kepala ataupun topi ala Santa Claus. Yang ini merupakan kebiasaan ya orang-orang orang-orang Yahudi. Nah, kemudian apa alasan kaum muslimin sampai mengikuti perayaan mereka? Sementara jelas malam hari itu bukanlah sekedar perayaan biasa akan tapi itu adalah perayaan yang bernuansakan keagamaan. Nah oleh karenanya kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah eh, tidaklah usah kita kemudian ikut-ikutan merayakan perayaan tanggal 1 bulan Januari ya tahun baru 1 bulan Januari. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingatkan bahwa pada malam hari itu akan terjadi pemubadiran banyak sekali harta benda. Di mana orang begitu antusiasnya membeli petasan, membeli kembang api dan kemudian hanya dinyalakan. sendar pada itu kemudian mereka mengadakan uh, perayaan dengan sekian besar biaya. Bermewah-mewah, berhura-hura, sebagian bermabuk-mabukan, berpesta miras, kemudian pesta seks dan seterusnya. Ya dan bila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke 36 wala tubadhir tabdhira eh, Ayat ke-26. Janganlah kalian melakukan pembadiran, itu membuang-buang harta. Kemudian di dalam ayat berikutnya, innal mubadhirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabdir yaitu membuang-buang harta, ya andikan harta yang digunakan untuk membeli berbagai macam e, ornamen ketika itu dipakai untuk membeli petasan, kembang api ketika itu diinfakkan, diberikan kepada orang-orang miskin tentu akan lebih bermanfaat. Karena sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdir itu temannya para syaitan. Dan sesungguhnya para syaitan itu adalah makhluk yang sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita segera berhenti ikut-ikutan melakukan perayaan malam tahun baru uh, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir. Inna Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farjtah wa la ila qadaitah wa maridan ila syafaitah wa hajatan min hawaji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ashmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli gaya bi rahmatika ya ya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر البغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر